Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang punya kitabnya disimak. Sekarang kita masuki halaman yang ke 689. Halaman 89, perhatikan baik-baik. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam adapun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah wa bu'itsu ila nasi 'ammah. Ini termasuk kekhususan. Kita lewati hadisnya, lima kekhususan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumnya. Paham ya? Di antaranya ini. Paham ya? Di antaranya ini. Kalau sebelumnya kemarin kita lewati kan Nah, barakallahu fikum. Nah, pertama ya, musuh-musuh mereka, musuh-musuh Allah Subhanahu taala sebulan sebelum kedatangan eh, kaum muslimun sudah dibikin rasa takut mereka. Itu termasuk kehususan juga. Kemudian dijadikan bumi ini suci dan apa? Nah, barakallahu fikum masjid. Ya kan? Kemudian dihalalkan apa kemarin? Ghanimah. Dihalalkan apa? Ghanimah. Kemudian di enam kemudian diberikan syafaat khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaatnya dikenal dengan syafaat apa Ihsan? Asy-syafaatul udma. Sekarang disebutkan di sini barakallahu fiik wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Hud kepada kaumnya, Ya kan? Nabi Saleh pada kaumnya. Nah, Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk semua manusia. Ilan nasi amah. Untuk manusia semuanya. Seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Nah, barakallahu fiqum Walaupun namanya mungkin sekarang beda dengan dahulu. Intinya seluruh dunia. Kita makna Famaknahu kita kitabil aziz. Maka maknanya ada dalam Al-Quran Karim. huwa qawlu azza wa jalla. Yaitu perkataan Allah Ta'ala. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmih. Liyubayyina lahum dan tidak akan mengutus seorang rasul kecuali dengan apa bahasa kaumnya untuk menjelaskan nambar kalau fikum di hadapan mereka. Rasulullah SAW diutus dalam kondisi berbahasa apa? Bahasa Arab, memang di tengah-tengah orang Arab. Paham ya? Makanya kalau kita berdakwah di kampung kita, ya kita menyesuaikan dengan bahasa yang ada di kampung tersebut. Kadang-kala kita gunakan bahasa Jawa, bahasa Jawa. Kalau kita orang Jawa. Kalau antum orang Sunda, kadang-kala pakai bahasa Sunda, bahasa Sunda, tidak masalah. Tapi untuk ayat Al-Qur'an, pakai Arab terlebih dahulu diterjemahkan caranya gitu. Paham ya? Karena hujah dan Al-Qur'an sunnah, nah barakallahu fikum hujah enggak sembarangan. Baca dulu Al-Qur'annya, ayatnya, terjemahkan. Hadisnya terjemahkan. Paham ya? Nah, intinya apa? Kita mendakwahi suatu kaum dengan bahasa mereka pahami. Antum misalnya keluar dakwah ke Amerika, ke Inggris, ya pakai bahasa Jawa yang enggak nyambung. Ya enggak? Eh, pakai bahasa Melayu yang enggak nyambung juga, pakai bahasa Inggris Paham ya? Nah, anak juga nggak bisa. Intinya barakallahu fiik, kita ketika berdakwah di suatu tempat itu dengan bahasa yang mereka pahami. Nah, sekarang kita ini orang mana sekarang ini? Kita ini orang mana? Orang Indonesia. Sehingga secara global kita pakai bahasa Indonesia. Paham ya? Kalau antum ternyata belum paham bahasa Indonesia, ya belajar nggak masalah. Paham ya? Karena pada asalnya hampir semua orang Indonesia itu paham bahasa Indonesia. Cuman bahasa Arab ditekankan untuk dipelajari untuk apa? Berhujah. Paham ya? Karena Al-Quran pakai bahasa apa? Arab. As-Sunnah pakai bahasa apa? Arab. Kitab-kitab para ulama pakai bahasa apa? Arab. Ya enggak? Nah, itu pun perlu kita pelajari agar kita bisa berhujjah nanti. Nah, berargumen dengan bahasa Arabnya, kemudian apa? Diterjemahkan ke Indonesia. Nah, tidak ada larangan antum eh, misalkan antum keluar dari awal kampung pakai bahasa Jawa, eh, ada larangan. Nah, barangkali intinya ketika baca Al-Qur'an jangan pakai bahasa Jawa. Paham ya? Al-Qur'an pakai Bacanya pakai bahasa Arab baru terjemahannya. Kita lihat lagi barakallahu fikum wa qaulu ta'ala dan berkata Allah taala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Naam. Dan tidaklah ada suatu umat melainkan apa? Di situ pasti ada orang yang memberikan peringatan. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fik? Nadhir, pemberi peringatan pasti ada. Nah, setiap nabi paham ya, yang diutus oleh umatnya mereka menyerukan apa? menyerukan dakwah yang satu. Dakwah apa? Tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Apa seruannya? Ani ibudullah jadani taghut. Nah, itu seruannya. Perhatikan ya. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa tadi? Ani ibudullah. Beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Taala wa tanibut taghut. Wajidan ibu taghut dan jauhilah oleh kalian taghut. Itulah dakwah Nabi dan Rasul. Kita lihat lagi, fakana nabiyyu mimman kana qablana la yukallaf min ada risalah illa ma yad'u bihi qauma ila Allah. Maka dahulu nabi, ya, nabi-nabi yang sebelum kita itu tidak dibebankan untuk menyampaikan risalah kecuali apa yang dia seru kaumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kaumnya saja. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu khusus pada kaumnya saja. Tapi kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum untuk semua kalangan manusia. Paham ya? Naam syarqan wa gharban. Baik dari apa? Barat maupun timur, semuanya. Naam, seluruhnya. Indonesia ini termasuk juga Indonesia ini ya. Cuman dulu namanya bukan Indonesia itu. Nama Indonesia ini kan belakangan. Dulu namanya bukan Indonesia. Indonesia ini. Paham ya? Namanya dulu dan nama-nama yang lain. Paham ya? Nama-nama yang lain. Nah, yang jelas dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu umum untuk semua manusia. Naam, kita lihat sini. Faqala Allah azza wa jal, "Wa amma Muhammadun sallallahu wa sallamu alaihi adapun Nabi Muhammad sallallahu faqala Allah azza wa jal maka Allah Ta'ala mengatakan, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Wahai, katakan, wahai segenap manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala mengatakan, Li'ungdirakum bihi wa man balagh." Untuk memberikan peringatan kalian dengannya dan orang yang telah sampai peringatan tersebut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu, memberikan peringatan, menyampaikan apa? argumen hujjah. Naam. Jadi orang sudah sampai dakwah padanya ya mau enggak mau harus berislam. Kalau enggak mau masuk Islam, orang taruhlah, taruhlah ada orang Yahud, orang Nasoro, kami akan berpegang teguh dengan agama kami. Enggak mau ngikutin agama Nabi Muhammad, kafir. Kafir sudah. Paham ya? Mana hadisnya? Sudah kita lewati berkali-kali. Hadisnya mana hadisnya? la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah la yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bih illa kana min ashabin nar artinya apa dengan semakna tidaklah kedengaran atau tidaklah mendengar salah seorang dari kalangan umatku ini tidak Yahudi tidak Nasrani kemudian dia mati tidak beriman dengan agama yang aku bawa tidak masuk Islam inna kana min ashabin nar melainkan dia termasuk penduduk neraka jadi nggak ada sekarang kalau misalkan mau murni-murnian nggak ada lagi sudah ana mau beragama Yahudi murni ngikutin agamanya orang-orang atau nabi-nabi sebelumnya nggak bisa mau nggak mau harus beriman dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam jangan sampai tertukar ya kita lihat sini wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala mengatakan wa may yakfur bihi minal ahzabi fan naru mau'iduh dan barang siapa eh, dan barang siapa yang kufur dengannya dari kelompok-kelompok yang ada maka nerakalah tempat kembalinya. Nerakanya ya. Nah, barakallahu fikum yang dijanjikan untuk dia. Wa qala ta'ala dan Allah mengatakan wa qul lil ladzina utul al ummiyin aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma 'alaikal balagh wallahu basirul ibad. Dan katakan bahwa orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, ha? Ya. wal ummiyin dan orang-orang yang tidak bisa baca. Nah, barakallahu fikum, ummi, apa kemarin ummi? Orang yang tidak bisa baca tulisan dan juga orang yang tidak bisa menulis. Alladzi la yaqra wa yaktub, orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Naam. Katakan kepada mereka, apakah kalian termasuk Islam? Fa in aslamu, jika mereka masuk Islam faqad maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, namun jika mereka berpaling fa inna ma'alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Ini penting ini, poin yang ini ya. Tugas kita hanya apa? Menyampaikan antum ketika berdakwah di masyarakat, enggak dituntut memaksa itu enggak dituntut. Kadang yang antum dakwai kan enggak langsung mau. Ada ngayel, nolak, bantah, bangkang, paham ya? Ada yang langsung menerima. Antum tidak dituntut untuk maksa, harus ikut kalau nggak ikut tak bunuh pak, nggak ada. Paham ya? Kenapa hati manusia siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Lasta 'alaihim bimusaytir. Kamu tidak bisa menguasai hati mereka. Kita hanya menyampaikan saja. Hidayah adalah dalalah wal irsyad. Adapun hidayah taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sangat konkret, akurat, eh, nampak dan jelas sekali. Apa contohnya? Rasulullah mendakwai pamannya. Gak sembarangan pamannya ini. Abu Talib itu sayangnya luar biasa. Ketika beliau waktu itu usia kurang lebih berapa tahun? Diajak dagang ke Syam, 12 tahun kan? Paham ya? Kurang lebihnya diajak dagang ke Syam. Cintanya luar biasa. Tapi ternyata apa dakwahnya yang Rasul dakwakan mendakwakan nan tauhid agar pamannya masuk Islam tetap tidak menerima juga. Karena apa? Hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, orang yang paling kau cintai, bapak kita saja, ibu kita, istri kita pun, taruhlah mereka belum dapat hidayah, kalau tidak mendapatkan kehendak Allah taala, tidak akan mendapatkan hidayah. Paham ya? Hidayah taufik tangan Allah Subhanahu wa taala. Tamannya bayangkan, di akhir hayatnya menjelang apa? matinya ditalkin Paham ya? Untuk mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Gak mau mengucapkan juga. Padahal sudah titik darah terakhir itu ya. Nah, dalam artian bagaimana? Itu sudah setelah meninggal itu kalau mau mengucapkan akan jadikan saksi nanti di depan Allah taala, tapi enggak mau mengucapkan juga pamannya itu. Berarti hidayah sangat mahal ya barakallahu fiik. Sehingga ketika kita sudah mengenal hidayah, sudah masuk Islam, mengenal as-sunnah jangan pernah mundur satu langkah pun. Jangan pernah apa? Mundur satu langkah pun. Terus maju diperjuangkan. Paham ya? Jangan sampai antum mundur satu langkah pun apa kemudian kembali ke masa lampau yang jahiliyah wallahualam. Terus diperjuangkan, sabar. Paham ya? Dalam mendakwakan tauhid, mendakwakan Al-Qur'an sunnah, cacian, makian, gunjingan, pengusiran, sabar. Paham ya? Kalau antum tidak sabar dengan ungkapan-ungkapan atau gunjingan-gunjingan manusia, nggak akan jalan dakwahnya. Apalagi baru digertak takut. Hati-hati. Itu dakwahnya kayak teroris itu. Hati-hati, dakwahnya ekstrim. Hati-hati dakwahnya keras, langsung atau minder, nggak dakwah lagi, nggak jalan. Namanya Nabi Nuh alaihissalam dakwah berapa tahun? 950 tahun dakwah terus, yang ikut cuma sedikit. Bayangkan itu. Karena apa? Intinya kesabaran situ para kalafik. Masuknya beliau dalam ulul azmi, ya nggak? Nabi Nuh alaihissalam sabarnya luar biasa. Syahidnya di sini para kalafik. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, jadi tugasnya Rasulullah hanya menyampaikan wallahu basirul ibad fi ayin katsirin, di dalam ayat-ayat yang banyak. Minal Quran, dari Al-Qur'an Karim tadullu ala umumi risalatihi lasaqalain, lain menunjukkan bahwasanya umumnya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saqalain. Apa saqalain itu? Jin dan manusia. Umum menyeluruh pada apa? Jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa Inilah ya'budun sakolain. Jin dan manusia itu sakolain. Ya, ini adalah lafaz sakolain diartikan itu biar nggak bingung apa sakolain dua sekol yang berat kemarin bukan. Sakolain itu jin dan manusia. Nam al-jin wal ins. Naam. Fa azza wa jalla maka Allah taala perintahkan an dira jami'a khalqih agar Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada seluruh makhluknya insahum wa jinnahum baik dari kalangan manusia mereka maupun jin wa arabahum wa ajamahum baik dari kalangan orang Arab maupun orang ajam sampai orang ajam kita orang ajam ini kan dakwahnya Rasulullah SAW menyeluruh eh? menyeluruh walaupun kita bukan, bukan orang Arab masuk juga paham ya dakwahnya menyeluruh orang ajamnya orang Arabnya seperti itu faqama salawatullah wa alaihi bima umir maka Rasulullah SAW mengerjakan simak baik-baik kitabnya ya maka Allah subhanahu maka Rasulullah SAW mengerjakan apa yang diperintahkan wa ballagha anillah risalata dan Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah Taala risalahnya paham ya cuma tugasnya hanya menyampaikannya bukan memaksa jadi kalau antum berdakwah memaksa orang kehendak orang lain itu keliru paham ya jangan pernah maksa antum menyampaikan toh ya akhi jangan-jangan antum keliru ya akhi ini yang benar seperti ini hujah seperti ini antum terima alhamdulillah nggak terima ya jangan dipaksa paham ya kalau antum maksa kehendak orang lain dah keliru di situ paham ya jadi ketika mendakwakan itu hanya menyampaikan, terus menyampaikan, menyampaikan, menyampaikan. Semoga dia mendapatkan apa? Hidayah. Maksa haram. Paham ya? Dan dipaksa ya. Hanya menyampaikan terus. Nah, kita lihat sini. Wa min khasa'isihi 'ala ikhwanihi minal anbiya, termasuk kekhususan-kekhususan yang diberikan yang diberikan kepada Rasulullah SAW daripada saudara-saudaranya dari kalangan para nabi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, ini kekhususan yang hanya dimiliki Rasulullah SAW dan tidak dimiliki nabi-nabi yang lainnya. Paham ya? Naam. Apa itu? Annahu akmaluhum wa sayyiduhum wa khatibuhum wa imamuhum wa khatamuhum. Masyaallah. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna di antara mereka dan pemimpin mereka dan penceramah mereka, dan imam mereka, dan penutup mereka. Siapa penutup Nabi dan Rasul? Siapa penutup Nabi dan Rasul? Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka nama Muhammadun aba hadu min rijalikum malak Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kan itu. Rasulullah itu bukan bapak salah seorang di antara kalian tapi beliau alaihi wasallam adalah apa? Nah, barakallahu fikum adalah rasul dan penutup para nabi. Enggak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi-nabi setelahku. Ikhwan fi din azza nazakumullah wa barakallahu fikum. Tambah dikit lagi. Fama min nabiyyin illa waqad khina 'alil mitsaq, maka tidak ada satu nabi pun melainkan sudah di apa? ditetapkan padanya perjanjian, la in bu'na, la in bu'itha Muhammadun wa wahyun. Sungguh Nabi Muhammad SAW diutus Nah barakallahu fikum wa huwa wahyun, eh, wa huwa hayyun, afan wa huwa hayyun dalam keadaan beliau hidup la yu'minanna bihi wa la yansurannah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika Nabi Muhammad SAW diutus dalam kondisi beliau hidup, nah barakallahu fiik, maka harus orang itu beriman dengannya dan menolongnya. Wa umira an ya'khudha ala ummatihi al-mitsaq bidzalik. Dan Allah dan diperintahkan juga agar umatnya mengambil perjanjian tersebut, yaitu beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rukun iman yang enam di antaranya apa antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi rusul ini antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah taala Allah taala mengatakan wa idh khadallahu mitsaqan nabiyyin lama lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum shahidin. Syahidnya di sini apa syahidnya? Syahidnya di sini adalah ketika sudah datang di hadapan kita nah Rasul nah, membenarkan apa-apa yang sebelumnya dan masa nabi-nabi yang sebelumnya nah barakallahu fik dan juga membawa Alkitab dan hikmah. Alkitab yaitu Al-Qur'an, hikmah sunnah. Nah, maka kita harus menolongnya Beriman dengannya. Nah, kemudian setelah ada pengakuan dari kalangan umatnya, iya kami iya, kami mengambil perjanjian tersebut. Langsung dikatakan fashadu, saksikan wa ana ma'akum minasyahidin dan aku termasuk yang menjadi saksi. Yaqulu ta'ala mahma ataitukum min kitabin dan wahikma, tsumma aku merasulun ba'da hadza kullih. Nah, bagaimanapun, eh, kapanpun aku datang kepada kalian kitab dan juga hikmah. Hikmah itu semacam nah manhaj atau jalan sunnah atau yang semisalnya, paham ya? Nah, ini kaitannya dengan nabi-nabi sebelumnya. Kemudian datang pada kalian Rasul, Rasulullah SAW. Ba'da hadha kullih, setelah ini semuanya, fa'alaikum al-imanu bihi wa, wa nusratuh. Maka wajib atas kalian beriman dengannya dan menolongnya, bukan malah mengingkarinya ya. Wa idza kana hadzal mitsaq syamilan likullin minhum. Dan apabila perjanjian ini mencakup semuanya untuk masing-masing di antara mereka, nabi-nabi sebelumnya dan umat sebelumnya, tadammana akhdahu li Muhammadin sallallahu min jami'ihim wa hadhi ahadin minhum siwa. Maka mengandung atau terkandung di sini, na barakallahu fikum, wajib mengambil perjanjian tersebut untuk Nabi Muhammad SAW dari seluruh mereka. Dari, dari umatnya semuanya harus diambil perjanjian tadi itu. Jadi kalau nggak masuk Islam ya dikatakan kafir. Nah, ini merupakan kekhususan yang tidak dimiliki seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam karena nabi yang paling terakhir, penutup para nabi dan rasul sehingga mau nggak mau yang datang setelahnya, yang datang sebelum-sebelumnya, setelah datang Rasulullah sallallahu maka wajib beriman dengan Nah, barakallahu fikum agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agama Islam. Nasallaha assalamu alaihi wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa nasallaha azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.